Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ghafur At-Tawwab Al-Karimil Wahhab المؤذي بغير حساب وصلى الله وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا أكرمنا يا ربنا بالخير في ظاهرنا وباطننا وارزقنا يا ربنا الخير ظاهرا وباطنا اللهم يا ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا ربنا من عذاب هذه في هذه الدنيا ومن عذابك في الآخرة اللهم أعنا يا ربنا على طاعتك وشكرك فانصرنا يا ربنا ولا تهنا وانصرنا اللهم يا ربنا أكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تخذلنا افتح لنا يا ربنا في هذه الليلة المباركة كل الخيرات اخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد wa tahta liwaihi Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang telah senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat nikmat yang tidak pernah henti dan tidak pernah putus. Semoga ini benar-benar nikmat yang sesungguhnya karena ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ternyata itu bukan nikmat tetapi ujian yang menjadikan hamba tersebut menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari As-Sakandari seperti biasa kita akan membaca satu hadis dari mukhtasarnya Ibn Abi Jamroh ringkasan Soheh Bukhari kita langsung saja kita sudah sampai kepada hadis yang ke-67 nah, berapa 69 kita sudah sampai kepada hadis yang ke-69 Bismillahirrahmanirrahim. Taala wa bi wa bi Kita sudah sampai hadis ke-69 An Samurah bin Jundab diriwayatkan dari Samurah ibn Jundab Kala beliau berkata Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Nabi Muhammad idza shalla tatkala beliau melakukan salat salatan satu salat Suatu ketika Nabi Muhammad melakukan salat Setelah selesai solat Aqbala menghadap Nabi Muhammad alaina kepada kami Biwajhihi dengan wajah beliau Jadi selesai solat Nabi Muhammad tiba-tiba menghadap kepada para sahabat Nabi SAW Dan bertanya Hal roa minkum Adakah yang melihat dari kalian? ahadun seseorang adakah salah satu dari kalian yang melihat al-lailata pada malam hari ini ru'yan mimpi ada yang mimpi malam ini Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat beliau adakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam Kala kemudian Nabi Muhammad melanjutkan fa in ra'a ahadun jika ada yang bermimpi salah satu dari kalian Fa in ra'a jika bermimpi ahadun seseorang ru'yan dengan mimpi Usaha ceritakanlah mimpi tersebut. Fa yaqulu dan daknya ia berkata Masya Allah Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki terjadi. Menceritakan mimpi diminta oleh Rasulullah. Fasa'alana yauman kemudian bertanya pada suatu hari Fakola bertanya lagi hal roa mingkum ahadun al-lailata ru'yan hal apakah roa melihat mingkum dari kalian ahadun seseorang al-lailata pada malam hari ini ru'yan mimpi adakah di antara kalian orang yang bermimpi Kulna kami menjawab la tidak ada ya Rasulullah Kala kemudian Nabi Muhammad menjawab berkata bersabda lakinni akan tetapi aku raaitu melihat al-lailata pada malam hari ini Nabi Muhammad bermimpi dan kaidah bahwasanya mimpinya Nabi itu benar-benar bukan kayak mimpi kita. Tidak ada yang bermain-main dengan setan, tidak eh, tidak setan tidak bisa bermain-main dengan tidurnya Rasulullah jadi kalau mimpinya Rasulullah itu ya wahyu yang sesungguhnya. Aku tadi malam melihat rajula ini dua orang laki-laki atayani datang kepadaku. akhadha kemudian dua laki-laki tersebut mengambil biadi tanganku, memboncengku. akhrajani dua orang tersebut mengeluarkan aku ilal ardil muqaddasati kepada satu tempat suci tempat yang mulia begitu disifati dengan ardil muqaddasah dalam riwayat ardil fadha fadha tempat hamparan luas dalam riwayat aku dibawa ke hamparan yang luas setelah aku dibawa ke hamparan yang luas fa idza rajulun jalisun tiba-tiba aku melihat seorang yang lagi duduk wa rajulun qaimun ada satu lagi berdiri satu duduk satu berdiri dan yang lagi berdiri itu biatihi kalubun di tangannya ada semacam tombak tapi ujungnya itu banyak besi kalau bahasa kita kayak cakra ya begitu jadi ada satu tombak di ujungnya itu ada tidak satu apa tidak satu besi yang yang lancip tapi banyak banyak berduri begitu min hadidin dari besi qala ba'du ashabina perawinya ini ba'du ashabina riwayat yang aku ambil dari sebagian sahabat-sahabat kami ini riwayat an Musa dari Musa ini perawi hadisnya Musa bin Ismail ceritanya ada tambahan bahasanya ada orang berduduk dan ada satu orang berdiri innahu sesungguhnya orang yang lagi berdiri tadi ya yang membawa besi bermata yang besi yang berujung tajam dan bercabang-cabang tadi yudkhiluhu memasukkan fi syidqihi di kiri kanan mulut yang mendekat ke leher ini sitik, Jadi ini mulut di sini sit Ditusukkan ke sini. Ada yang mengatakan di sini, ditusukkan sampai ujung. Hatta yablugha sampai masuk qafahu tengkuknya. Jadi orang yang lagi duduk tadi ditusuk mulutnya, samping mulutnya oleh orang yang berdiri sampai tembus ke belakang. Thumayaf'alu kemudian dibegitukan juga, dilakukan juga bisit kihil akhor dengan bagian kirinya. Mithla dalika kayak begitu juga ditusuk sampai belakang. Setelah begitu waliyat waliyal takimu, tapi yang sebelah tadi yang sudah dicabut balik lagi utuh. Syitkuhu mulut bagian kanannya tadi itu hilang balik lagi. Hada fayaudu kembali fayadau mitlahu kemudian dibuat begitu jadi ada orang yang satu berdiri ya satu duduk ditusuk ditarik ditusuk ditarik balik lagi jadi begitu diseksa yang tidak ada henti-hentinya kultu aku bertanya kata Rasulullah mahaza apa ini dua orang yang membawa Rasulullah enggak menjawab malah berkata entalik ayo jalan jalan fantolakna kemudian kami berjalan kata Rasulullah hatta ataina sampailah kami kata Rasulullah ala rajulin sampai kepada satu orang muttajiin berbaring ala qafahu di atas tengkuknya wa rajulun wa rajulin dan ada satu wa rajulun qaimun kemudian ada lagi seorang laki-laki ala ra'sihi di atas kepalanya bifihrin dengan batu batu yang segenggam batu yang dipegang begini osakhratin atau batu besar. Ada yang mengatakan kalau fihrin itu adalah batu kecil yang yang yang bisa yang yang digenggam begini itu fihr. Kalau sahrah itu batu lebih gede lagi. Ada orang berdiri dan membawa batu. Fayasdahu kemudian memukulkan dengan keras untuk memecahkan dengan batu tersebut biha dengan batu tersebut raksahu kepala orang yang duduk ada lagi orang yang baring ada orang baring ada orang berdiri yang berdiri itu membawa batu dan ditumbukkan ke kepala orang yang baring sampai pecah fa'idha dorobahu dan tatkala ia memukulnya tadahdaha al-hajaru gelundunglah batu tersebut jadi setelah pecah selesai kemudian fantalaqa ilaihi liya'khudahu setelah batu itu ngelundung diambil lagi fantolako kemudian pergilah orang yang berdiri yang memukul tadi ilaihi kepada batu yang gelinding liyakhudahu untuk mengambilnya falayarji'u dia tidak kembali ilahada kepada orang yang baring hatta yalta'ima kecuali balik lagi utuh kepalanya raksuhu kepalanya jadi batu gelundung dia ngambil balik utuh lagi, dipecahin lagi. Gelundung batunya diambil utuh lagi kepalanya, dipecahin lagi itu hancur. Wa ada ra'suhu kama huwa. Balik lagi kepalanya utuh lagi. fa'ada ada ilahi kemudian orang yang berdiri mukul lagi, fadarabahu dan dipukulnya lah. Kultu kemudian aku bertanya kata Rasulullah, "Man hadza? Siapa orang ini?" Qala dua orang yang mendampingi Rasulullah itu berkata intolik jalan terus fantolakna kemudian kami berjalan ila faqbin ke satu lubang misri tanur tanur itu alat untuk membuat roti yang biasa di Arab kayak kalau tahu drum cuman perutnya gede itu nanti di dalamnya ada api jadi kalau roti itu tinggal ditempelkan di dinding-dindingnya itu karena itu dari terbuat dari tanah liat tanah liat yang sudah dibentuk begini tapi apinya gede besar jadi kalau orang membuat itu pakai besi roti itu ditaruhkan besi tempelkan di situ sebentar lalu diangkat dan itu enak sekali gurih tuh rotinya lah itu ada model yang kayak begitu tapi gede ada lubang begitu melendung begitu ada perutnya ada perutnya jadi kepalanya kecil leh kecil kemudian besar ke bawah a'lahu dayyikun atasnya sempit wa asfaluhu bawahnya lebar wasi'un luas yutawaqqadu tahtahu na yatawaqqadu tahtahu naron yatawaqqadu menyala-nyala tahtahu dari bawahnya naron api jadi dari bawahnya itu ada apinya fa idza ya di bawahnya tuh ada api api yang menyala-nyala mbak, kalau sudah orang yang menyalakan itu mendekat irtafa'u pada naik jadi kalau sudah dinyalakan dari bawah itu dipanasin lagi naik itu orang-orang pada naik dia tuh. Jadi ada orang-orangnya. Hatta kadu ayah rujuh hampir kayak mau keluar kebawa oleh api itu, kebakar itu. Fa idza khamadat kalau sudah apinya mulai redam, reda, turun. Raja'u fiha, balik lagi ke dalam. Ternyata setelah dilihat wa fiha dan di dalam tempat tersebut rijalun laki-laki wa nisaun perempuan uratun yang telanjang di situ. Fakultu kemudian aku bertanya, "Mahada apa ini?" kata Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Apa ini?" Qala dua orang yang menemani Rasulullah tidak menjawab, malah berkata, "Intalik, ayat terus." Fantolakna kemudian kami berjalan hatta ataina sampai kami sampai ala nahrin ke sebuah sungai min damin dari darah. Fihi di tengah-tengahnya ada rajulun seorang laki-laki qaimun imun yang berdiri ala wasatin nahari di tengah-tengah sungai darah tadi. Qala Yazid bin Harun berkata perawinya Yazid bin Harun wa Wahab bin Jarir An Jarir, Wahab bin Jarir menceritakan An Jarir bin Hazim dari Jarir bin Hazim, ceritanya itu begini lanjutannya. Ada orang di tengah-tengah wa ala syattin nahri di sementara di pinggir sungainya rajulun seorang laki-laki baina yadayhi hijaratun di tangannya ada batu. Di tengah-tengah ada orang yang lagi berada di dalam di tengah-tengah apa sungai darah sementara di pinggir ada orang membawa batu fa aqbala ar-rajulu alladhi fin nahri fa aqbala kemudian datanglah ar-rajulu orang-orang alladhi yang fin nahri di tengah-tengah sungai jadi yang berada di tengah sungai darah itu pengen minggir sementara ditunggu sama orang yang ada di pinggir sungai tadi yang ada di daratannya fa idza arada ay tatkala orang ini mau keluar Roma ar-rajulu orang yang di atas tadi yang di pantai melemparkan melempar kepada laki-laki tersebut bihajarin dengan batu fifihi di mulutnya faraddau kemudian sampai kembali ke tengah lagi kaitu kana ke tempatnya tadi faja'ala begitu dilakukan oleh orang yang di pinggir kullama ja'a setiap laki-laki yang ada di tengah itu mendekat dilempar dengan batu sampai balik liyakhruja di saat orang yang di tengah pengen keluar Roma dilempar lagi fifihi di dalam perutnya dihajarin dengan batu fayarji'u kamakan sehingga balik ke tengah jadi ada orang di tengah-tengah setiap mau minggir dilempar batu sampai balik lagi mau minggir dilempar batu balik lagi fakultu kemudian aku bertanya kata Rasulullah mahadha apa ini kola dijawab oleh dua orang yang menemani Rasulullah intalik jalan Pantola, kena kemudian kami jalan lagi hatta ataina sampailah aku kepada satu tempat ila il ataina sampai aku sampailah aku ila raudatin ke sebuah taman khadra yang hijau royo-royo hijau indah fiha di tengah taman itu ada syajaratun ada sebuah pohon azimatun yang agung wa asliha dan di bawahnya itu ada yang duduk seorang syekh seorang tua wasibianun dan anak-anak kecil yang bermain-main wa idza rajulun qaribun minasyajarati di tempat yang dekat wa idza rajulun kemudian aku menemukan wa idza aku menemukan seorang rajulun wa idza rajulun tiba-tiba aku menemukan seorang laki-laki qaribun di samping tempat tersebut qaribun dekat minasyajarati dari pohon baina yadaihi narun ada orang yang memegang api yukiduha yang dinyalakannya yakni yukiduha dia menyalakan api tersebut Fasaida kemudian dua orang yang menemani aku, yakni dua orang yang menemani Rasulullah tadi saida naik bi bersamaku aku diajak naik ke ila ila sajar as ke atas pohon jadi Nabi Muhammad akhirnya diajak naik ke atas pohon fatkhalani kemudian aku dimasukkan setelah itu daron satu rumah lam araqattu aku tidak pernah melihat ahsana minha lebih bagus dari rumah itu hari jalun syuyukh di situ ada laki-laki yang sepuh-sepuh wasyababun, pemuda-pemuda nisaun wanita-wanita sibyan anak-anak kecil fakultu kemudian aku bertanya tawaftumani hei kedua orang yang telah mengajakku keliling tawaftumani engkau telah aku ajak kau telah mengajakku keliling ke sana sini alailata pada malam ini tapi kau enggak kasih tahu wa akhbirani jelaskan kepadaku amma itu akan apa yang aku lihat tolong jelaskan mulai tadi aku setiap mau tanya kau bilang jalan aku tanya jalan coba jelaskan itu semua qala kedua orang tersebut berkata na'am akan aku ceritai ammal ladzi tahu yang kau lihat yashukku yushakku sidquhu yang telah dibolongi dolobangi mulutnya sampai tengkoknya itu fakadzabun dia adalah pendusta enggak henti-hentinya disiksa terus menerus orang yang suka bohong ini Masya Allah ini orang bohong itu penyakit kalau sudah orang biasa bohong itu susah dibenerin ya kecuali mulutnya dibeginikan nanti baru nggak bisa bohong kadang-kadang keluar itu padahal dia bilang apa nggak enak kalau nggak bohong itu sudah harus bohong pokoknya bohong kalau nggak bohong nggak enak itu gatel harus bohong misalnya keluar beli gula dia bisa ngomong beli yang lainnya pokoknya kalau tidak bohong nggak enak itu watak semang bukan innar rajula layak dibu ada seorang itu akan berbuat bohong hatta yuktab annahu kadzab sampai ditulis dia itu jadi pendusta ada orang itu dusta sampai dicatat oleh Allah ini sebagai pendusta maka hati-hati jadi berdosa itu dari berangkat sedikit demi sedikit terus menjadi kebiasaan dan ini sang pendusta hukumannya nanti di akhirat semacam itu, masya Allah. Ditusuk mulutnya, ditusuk mulutnya, ditusuk mulutnya tidak ada henti-hentinya. Yuhadithu bil kidbati. Dia berkata dengan dusta. Fatuhmal anhu kemudian dibebankan atas itu semua hatta tablughal afaq. Dia dibebankan karena dosa-dosa yang dilakukan yaitu karena berbohong jadi bohongnya itulah yang menjadikan dihukum sampai kemana-mana tablughul afak itu penjuru negeri wa magharibiha tablughul afak dustanya itu sampai kemana-mana ya jadi ada orang biasa berdusta sudahlah kalau sudah bertua itu sampai digambarkan wis kalau sudah dusta dari yang kecil nanti gede kalau sudah kalau tidak dusta jadi tidak enak sehingga di saat dia tidak dia bodoh berdusta pintar lebih berdusta melarat berdusta nanti kalau kaya lebih bohong lagi bodoh berdusta di saat pintar menjadi alim berdusta sehingga disebutkan ada ulama-ulama kadzabin pendusta-pendusta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pendusta itu dari kalangan-kalangan tertentu ada karena sudah biasa berbohong tidak pernah takut dalam berbohong semoga Allah menjaga kita dari dusta Sampai dikatakan seorang mukmin itu mungkin mabuk. Seorang mukmin Rasulullah menyebutkan seorang mukmin apakah seorang mukmin melakukan kesalahan ya Rasulullah mencuri? Ya, mukmin bisa mencuri. Mukmin bisa berzina? Ya, berzina. Tapi apakah seorang mukmin berdusta? Jawab ya, tidak. Seorang mukmin tidak bisa berdusta. Semestinya begitu. Jadi ada orang mukmin kepleset dalam zina, dia semoga bisa tobat sempat tobat ada orang terus-terus mencuri kembali kepada Allah kalau memang tidak tobat akan dihukum oleh Allah akan tapi dusta ini tidak semestinya tidak boleh karena dusta itu adalah alamatnya orang munafik dan munafik itu tidak ada iman di dalam hatinya kenapa dia harus berdusta memang ada beberapa hal yang diperkenankan berdusta itu tentunya ada aturan-aturannya baik kita lanjutkan dulu fayusna bihi ila yaumil qiyamati diyusna diperlakukan bihi dengan itu semua ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Jadi dihukum begitu sampai hari kiamat. Walladzi raaitahu dan yang kau lihat ya ya Rasulullah yang kau lihat yusdahu ra'suhu dipecah kepalanya itu farajulun seorang laki-laki Allamahullahu al-Qur'an Allah memberikan kepadanya Al-Qur'an. Fana ma'anhu bil di malam harinya tidur. nggak pernah diulang-ulang sampai lupa walam yakmal fihi dan tidak pernah mengamalkan ilmunya bin nahari di siang hari yuf albihi dia akan dipecahi terus kepalanya ila yaumil kiamati sampai hari kiamat Allah apa ini maknanya dicerahkan oleh pensyur, pensyarah hadis termasuk Ibnu Hajar al Asqalani bahwasanya itu adalah seperti disebutkan di situ malam hari itu bukan gaib, bukan harus. Artinya orang diberi oleh Allah Al-Qur'an tidak pernah menjaganya dan tidak pernah mengamalkannya dan penekannya adalah tidak pernah mengamalkan Al-Quran jadi ahli Al-Quran tapi tidak pernah mencoba punya akhlak Al-Quran dan ini dosanya memang gede sekali kalau orang tidak mengerti Al-Quran lalu dia melakukan salah karena memang dia bukan orang yang kenal Al-Quran tapi orang membawa Al-Quran tapi melakukan tidak mengamalkan ilmunya itulah yang dosanya amat besar dan ini yang digambarkan di sini maka Eh, yuf'al bihi ila yaumil kiamati akan dipecahi terus kepalanya sampai hari kiamat. Masya Semoga Allah menjaga kita semua. Yang hafal Al-Quran diberi oleh Allah ilmu yang manfaat. Maka ini himbauan. Bagi yang sudah menghafal Al-Quran, Masya Allah, itu nikmat besar dari Allah. Tolong ditambah. Melangkah kepada pemahaman dan pengamalannya. Jangan sampai masuk bab bahwasanya yang penting hafal, oh enggak salah mumpung sudah hafal tinggal selangkah lagi sambil memahami dan mengamalkannya kalau urusan menghafal Al-Quran memang kemuliaan kapan itu? di saat dibarengi dengan kerinduan untuk mengamalkannya sebab alangkah banyaknya seperti disabdakan Nabi orang hafal Quran membaca Al-Quran wal Quranu yal'anuhu dan Quran mengutuknya jadi ayo melangkah ada semacam tradisi di sebagian tempat, kalau orang sudah menghafal Al-Quran dipikir sudah paling alim seluruh dunia dan akhirat. Sehingga kalau suruh ngaji paling males. Karena apa? Aku sudah hafal Al-Quran. Maka kami himbo ini sudah punya kunci. Sampai guru, salah satu guru kami mengatakan, seorang fakih kalau tidak punya Al-Quran tidak dikatakan fakih. Pusing yang lainnya, pada nggak hafal Al-Quran murid-muridnya waktu itu. Maksudnya memacu harus punya Al-Quran, harus Quran itu. Jangan sampai tidak tapi di sisi lain jangan sampai orang hanya senang menghafal saja tapi tidak pernah rindu untuk mengamalkannya terus ayo belajar sedikit demi sedikit memahami tafsirnya fikihnya kalau untuk yang menjaga Al-Quran Allah akan kirim orang yang menjaga Al-Quran jangan merasa, oh akulah yang menjaga Al-Quran kalau bukan hafid seperti saya Al-Quran tidak ada menjaga, oh tidak yang menjaga adalah Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun bisa saja Allah menjadikan seorang kafir hafal Al-Quran untuk menjaga Al-Quran tidak susah bagi Allah dan ada orang kafir menghafal Al-Quran tapi tidak ada iman di dalam hatinya lalu apa yang membedakan mengamalkan jadi kami himbau yang sudah punya hafalan Al-Quran anda punya kunci yang paling besar yang orang lain tidak punya ayo sedikit perbanyak ngajinya banyak belajarnya ta'amulnya, tafakurnya Jangan sampai mentang-mentang hafal Al-Quran ini kemana-mana seolah-olah harus nomor satu. Sampai ada suatu ketika cerita, ada seorang hafal Al-Quran tidak pernah mau jadi makmum. Kenapa? Dia merasa paling hafal Al-Quran, yang lainnya harus di belakangnya. Sampai masya Allah dari sifat dan wataknya. Nah ini jangan sampai kita masuk bab ini. Alhamdulillah ada hadis kayak begini mengingatkan. Yang punya Al-Quran, ayo semakin dekat kepada mengamalkannya karena apa anda telah dimuliakan oleh Allah dengan hafalan jangan dihinakan diri anda dengan keteledoran di dalam mengamalkannya Allah memuliakan anda dengan hafalan tapi kalau anda merendahkan diri anda dengan teledor untuk mengamalkannya atau, berusaha mengamalkannya musibah ya musibah bagi Kiai Al-Quran Masya Allah bagus karena mendidik orang untuk Al-Quran tapi kalau ternyata akhlaknya tidak pernah ada. Kenapa? Karena dia kurang mempelajari isinya. Hanya hafalan-hafalan-hafalan saja. Bisa saja musibah ini jenis yang ini. Lam ya'mal fihi. Bagaimana dia bisa menghafal tidak mengamalkannya? Karena dia hanya sibuk menghafal saja, tidak berusaha untuk belajar. Ah. Bahkan mungkin ada yang selalu cari pembenar. Ya, memang tugas saya hanya menghafal adapun yang belajar fikih yang lainnya oh salah berarti dia tidak ingin benar jadi biasanya kesombongan seseorang itu muncul karena yang dimiliki ahli fikih sombong dengan fikihnya ahli Quran sombong dengan Al-Qurannya sudahlah kalau orang sombong neraka tempatnya ahli fikih sombong kalau sudah ketemu orang Al-Quran wah biarpun itu hafal Al-Quran tapi nggak ngerti fikih. Nah gitu yang ahli fikir Quran ngomong fikihnya bagus tapi bacaan Qurannya belepotan ya sombong semuanya tidak ketemu Ketawaduan ini penting Masya Allah. Yang ahli fikih, yang ahli hadis tawadu. Butuh kepada ahli Al-Quran. Tapi semuanya. Wahai para ahli hadis, cobalah mengenai mengetahui tentang tafsir. Kenalilah fikih. Dan wahai ahli fikih, coba sedikit mendekat kepada ahli Quran ada bacaannya semakin benar. Ahli Quran belajar fikih agar bisa faham isinya Al-Quran. Ini Masya Allah. Kalau tidak masuk bab ini yang akan dilempari dengan kepalanya dengan batu dan dipecahkannya. Waladhi ra'aitahu fi faqbi dan yang kau lihat ya Rasulullah orang yang ada yang di dalam lubang itu orang-orang yang di dalam lubang laki perempuan telanjang kalau dipanasin dia naik kebakar turun lagi dibakar lagi turun lagi fahum mereka itu adalah azzunatu para bezina-bezina Allah diseksa ini belum alam barzah ini sampai hari kiamat sekarang di, sebelum alam akhirat di barzah nih diperlakukan kayak begitu terus dibakar setiap hari Masya Allah dinyos rokok saja di hidungnya jerit-jerit ngamuk itu, dinyos api karena setrika di punggungnya sedikit pusing tuh apalagi ini setiap hari setiap saat ribuan tahun sampai dibangkitkan nih para pezina semoga Allah menjaga anak-anak kita semua dari zina yang yang terkepleset dalam zina segera tobat kalau tidak tobat akan dihukum kayak begini Walladhi ra'aituhu fin nahri yang kau lihat di sungai yang kau lihat di sungai fa'ak itu mereka itu adalah yang di sungai tadi sungai darah yang meminggir gak bisa dilempari orang yang ada di pinggir mereka itu adalah fa'akilur riba orang yang biasa makan riba takutlah kepada Allah terima kasihlah kepada Rasulullah yang ngasih kabar kayak begini biar kita takut kalau enggak ada berita kayak begini mungkin orang nyantai saja makan riba. Allah Maha Pengampun kembalilah kepada Allah yang saat ini masih susah untuk keluar dari riba mintalah tolong pada Allah yang memasukkan anda kepada riba hawa nafsu anda keluarlah dengan riba minta kepada yang menciptakan hawa nafsu Allah minta kepada Allah memerangi hawa nafsu kadang susah Hawa nafsu terus saja Anakmu bagaimana? Nanti gimana? Gajinya, kerjaan di mana? Oh, macam-macam. Tapi selagi kita selalu minta kepada Allah, Allah yang punya hawa nafsu kita. Maka Allah yang yang mengatur. Jadi seringlah mengadu kepada Allah, Ya Allah, aku masih begini, Ya Allah. Imam Ghazali menggambarkan untuk Allah, dari hawa nafsu itu adalah seperti orang mau masuk ke rumahnya seseorang. Rupanya kita mau masuk rumah orang tersebut ada anjing penjaganya. Anjingnya itu setiap kita mendekat mau gigit kita. Ya. Mau gigit kita, otomatis kadang kita kaget. Kita lempar, tambah jadi ya. Kita lempar geblak gebluk tambah jadi. Kalau kita cerdas repot, nggak repot panggil, "Pak, Pak, ini anjingmu ganggu ini loh." Nah, langsung oh, diam itu anjingnya. <laughs> Jadi adukan kepada yang punya hawa nafsu Allah jadi kalau kita ribut dengan anjing berantem itu nggak bisa masuk nasinya sudah habis tuh ribut kita bakal tebuk sama anjing bilang saja Tuhan rumah ini kenapa anjing mengganggu Ya Allah pencipta hawa nafsuku Ya Allah hawa nafsuku kayak begini aku tinggalkan yang haram susah Ya Allah Allah yang ngatur nanti hei wa syaikhu adapun seorang tua fi asri sajarati yang ada di pokok pohon tadi yang ada di bawah pohon itu Ibrahim Sayyidina Ibrahim alaihissalam wasibyanu adapun laki-laki anak-anak haulahu yang ada di sekitarnya adalah fa'auladun nasi anak-anak kecilnya dari orang-orang maka Imam Ghazali itu eh, Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab tentang auladul musyrikin anaknya orang-orang musyrik penjelasannya seperti ini anak anak kecil yang meninggal sebelum mereka balik mereka itu semua di surga biarpun anaknya orang kafir karena mereka belum mukallaf belum mendapatkan beban kewajiban dari Allah jadi tidak ada dosa baginya jadi syarat taklif orang mukallaf itu ada empat syaratnya ada empat berakal yang tidak berakal tidak akan disiksa oleh Allah yang lahir dalam keadaan gila sampai tua sampai mati dia adalah ahli surga karena tidak punya akal anak kecil sebelum balik itu adalah tidak ada dosa baginya kalau ada anak kecil melakukan dosa tidak dosa bagi dia tapi orang tuanya yang dosa karena telah tidak mendidik anaknya nah ini anak kecil jadi kalau ada anak kecil meninggal sebelum balik biarpun itu anaknya orang kafir tempatnya adalah di surga yang ketiga adalah orang yang indera mata dan pendengarannya itu sehat mata atau pendengarannya tapi kalau orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli barengan itu adalah tidak mendapatkan beban kewajiban maka dia adalah ahli surga biarpun di dunia ngerjain segala macam karena apa? matanya buta telinganya tuli nggak bisa paham keterangan kalau matanya masih melihat masih mengerti isyarat atau telinganya mendengar masih bisa diajak ngomong tapi kalau sudah buta dan tuli itu tidak mukalaf. sama kayak orang gila nggak bisa paham yang keempat adalah orang yang tidak pernah dengar seruan Islam hidup di tengah hutan belantara nggak pernah dengar berita tentang Islam maka biarpun dia nyembah matahari berhala rembulan harimau dia adalah ahli surga kenapa penyembah berhala kok dia masuk surga kenapa belum ada pesan-pesan Islam yang nyampe kepada mereka maka orang yang hidup di tengah hutan yang tidak pernah bersentuhan dengan syariat Islam, tidak pernah kenal ustaz, tidak pernah ngerti Islam, dia seperti orang gila. Karena belum ngerti Islam. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah sudah berfirman, kami tidak akan menyiksa siapapun kecuali syariat sudah nyampe ke telinganya, nyampe ke kepadanya. Jadi empat ini adalah syarat taklif. Kalau sudah orang itu adalah dia adalah berakal, kemudian usia balik, kemudian dia bisa mendengar atau bisa melihat, atau sudah setelah itu sudah mendengar syariat Islam, wajib menerima Islam. Makanya anak kecil yang meninggal itu surga semuanya, biarpun anaknya orang kafir. Nah ini, ini yang bersama Nabi Ibrahim itu. Walladhi yughidun naro. Adapun orang-orang, adapun satu orang yang menyalakan api yang di tangannya ada api, fahuwa malikun itu adalah malaikat Malik khazinun nari penjaga neraka wadarul ula adapun rumah yang pertama allati dakhalta yang kau masuki itu adalah al jannatu itu surga daru amatil mu'minina tempatnya orang-orang mukmin pada umumnya wa amma hadhihi dar adapun sekarang ini yang kau ada di situ fadaru syuhada ini adalah rumahnya orang-orang mati syahid wa ada Jibril aku itu Jibril ya Rasulullah oh Nabi malaikat Jibril wa hada Mikail dan yang di samping itu malaikat Mikail farfa ra'sak angkat kepalamu wahai Muhammad wahai Rasulullah Nabi Muhammad farfa'tu kemudian Nabi Muhammad mengangkat farfa'tu kemudian aku mengangkat kepalaku farfa'tu ra'si kemudian aku mengangkat kepalaku fa'idha foki ternyata di atasku itu mitrus sahabi seperti mendung Qala dua malaikat berkata, "Dzalika manziluka." Itu rumahmu ya Rasulullah. Ada surga yang sudah enak, ternyata Nabi Muhammad diangkat lagi ke tempat yang khusus lebih atas lagi. Itu rumahmu wahai Muhammad. Fakultu kemudian aku langsung minta kepada malaikat itu, "Da'ani, biarkan aku adkhul manzili masuk rumahku kalau begitu." Qala kedua malaikat itu berkata, innahu sesungguhnya wahai Rasulullah sesungguhnya bakialaka masih ada tersisa bagimu umrun umur lam tastakmilhu yang belum kau selesaikan oh masih ada kewajibanmu umurmu di dunia masih ada falau stakmal tahu kalau engkau sudah menyempurnakan umurmu ataita manzilaka engkau akan sampai kepada rumahmu ini adalah hadis mungkin kita tidak terlalu banyak menjelaskan itu hanya apa apa uh, memberikan makna sepintas saja karena aslinya intinya kita membaca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari tapi memang banyak faedah daripada hadis ini Masya Allah luar biasa ini peringatan agar kita jauh dari dusta mengamalkan ilmu yang punya Al-Quran khususnya jangan sampai kita makan riba ya ini adalah peringatan-peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sisi lain tentang mimpi ya tadi kalau ada orang yang punya mimpi ceritakan Masya Allah ya jadi kita boleh bercerita mimpi kepada ceritakan mimpi itu kepada orang yang benar, yang soleh, yang punya agama. Sebab mimpi itu tergantung siapa yang menafsiri. Makanya jangan royal mimpi. Kalau anda bercerita mimpi kepada orang yang gak seneng kepada anda, lalu bilang, wah kamu nanti bangkrut, bangkrut beneran nih Jadi kalau ditafsir yang baik, makanya kalau ada orang mimpi kebakaran, langsung saya tafsiri, waduh kamu banyak duit nanti, banyak duit. Jadi kalau ada orang mimpi, tafsir yang baik. Sebab mimpi adalah mimpi dalam hadis Nabi disebutkan kalau engkau mimpi jelek mimpi jelek tidak akan membahayakanmu mimpi jelek tidak akan membahayakanmu makanya jangan orang ke bawah-bawah mimpi dikit-dikit mimpi mimpi mimpi ah, mimpi jelek tidak akan membahayakan kita sebab mimpi ya mimpi tapi kalau mimpi baik itu kabar gembira untukmu Mimpi ketemu Ka'bah, melihat Ka'bah, mimpi yang indah-indah itu baik. Tapi kalau mimpi jelek adalah tidak membahayakanmu sama sekali dan sebaik-baik mimpi adalah sejelek-jelek di saat bangun dan sejelek-jeleknya mimpi adalah paling bagusnya waktu bangun. Kan begitu ya. Mimpi lapar makan sate enak-enak dibangunin, nyesel. Kenapa kamu bangunin saya baru mimpi mau makan sate ya. <laughs> Jadi enakan mimpinya kalau bangun jadi nyesel tuh dikejar harimau ketakutan di dalam mimpi uh, uh, uh dibangunin Alhamdulillah ya sejelek-jeleknya dalam mimpi waktu bangun jadi enak ya itulah namanya mimpi makanya jangan orang dikut-dikut mimpi saya malam saya mimpi bukan mimpi ngelamun tuh banyakkan ngelamun dikit-dikit mimpi mimpi mimpi hati-hati ya kalau cerita mimpi kepada seseorang jangan sampai royal mimpi nanti orang menafsiri dengan penafsiran yang jelek maka jadilah jelek seperti yang terjadi kepada dua orang yang datang kepada Nabi Yusuf untuk ditafsiri mimpinya satu orang berkata aku mimpi bahwasanya aku membawa roti lalu ada burung yang mengambil roti dari atas kepalaku Nabi Yusuf berkata kamu nanti akan digantung mati kemudian ada burung-burung yang mematuk kepalamu dari atas bener nanti dihukum dia lalu dipatuk burung dari atas makanya jangan royal mimpi ketemu orang gak bener oh awas kamu nanti ah bener tuh nah, jangan suka ngompong yang jelek tapi kemudian kalau anda tidak ditanya untuk menafsiri mimpi maka tidak diperkenankan anda tidak punya adab kalau tiba-tiba menafsiri kecuali orang bertanya kenapa kok saya mimpi begini anda tafsiri dan sebaik-baik menafsiri mimpi adalah dengan mimpi dengan penafsiran yang baik. Maka jangan mudah terpedaya dengan buku primbon apa namanya? Tafsir mimpi. Tafsir mimpi itu adalah itu cerita tidak bisa diterapkan sekarang, nggak bisa. Mimpinya sama bisa beda. Ada sebuah cerita seorang alim bermimpi. Ada satu orang bermimpi datang kepada orang alim, mimpinya sholat. Ya Syekh, aku mimpi sholat dijawab sebentar lagi kamu nikah benar nikah satu lagi ya saya saya mimpi sholat pulang kamu setelah pulang saya ini berbisik siapkan kain kafan dan sebagainya ntar lagi mati dia sama-sama mimpinya mimpinya sama-sama sholat ya ini makanya jangan banyak royal kepada orang tentang mimpi tidak tiri jelek jatuh jelek nanti Nah, ini banyak orang modal mimpi mimpi mimpi kalau anda tidak ditanya untuk menafsiri sebuah mimpi maka tidak diperkenankan anda untuk menafsirinya ini saja tentang hadis tersebut semoga Allah memberikan kemanfaatan dari yang kita baca dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala baik kita langsung kepada Al-Hikmatul Hadiyatu wa Thamanuna hikmah yang ke-81 qala al-musannif rahimahullahu taala Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darinami ila anqal rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka kali-kali barangkali Allah rubbama barangkali A'taka Allah itu memberimu famanaka tapi hakikatnya melarangmu atau menjauhkanmu dari pemberian warupama barangkali juga Allah itu manaka menjauhkanmu dari sesuatu tapi hakikatnya fa'ataka Allah memberikan kepadamu kesimpulannya secara singkatnya bahwasanya hakikat pemberian itu dari Allah subhanahu wa ta'ala hakikat kebahagiaan misalnya kalau ada orang diberi dunia diberi oleh Allah kekayaan belum tentu itu adalah hakikat pemberian dari Allah bisa saja karena Allah ingin menghalangimu dari kebaikan makanya jangan mudah berbangga dengan pemberian dahulu maka orang harus waspada yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwasanya kebahagiaan dan kesengsaraan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. nggak ada bukan dari duit, bukan dari harta, bukan dari si A dan si B, tapi hakikat kebahagiaan itu diberikan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalau Allah ingin membahagiakan seseorang atau membuat susah seseorang, tidak harus pakai perantara Allah itu bisa tiba-tiba orang ini senang jadi sebab kebahagiaan ini sebetulnya tidak masuk hitungan kalau orang sadar sebab-sebab kebahagiaan ini hanya dohirnya saja kadang-kadang sebab kebahagiaan ternyata tidak menjadi bahagia ada orang yang diberi oleh Allah harta dan dia bahagia tapi belum tentu si B ini dikasih harta dia bahagia pada balas sama-sama duit jadi hakikat kebahagiaan itu dari Allah. Kemudian Allah kalau ingin membahagiakan seseorang, kadang tanpa perantara. Nah, perantara itu namanya sebab. Nah, sebab ini loh. Jangan sampai kita jadikan itu adalah hakikat yang bisa menjadikan orang bahagia. Nah, kalau orang cara pandangnya benar kayak begini, orang bahkan mulus benar secara hidupnya sehingga ada orang tidak memahami bahwasanya yang memberi kebahagiaan adalah Allah dipikir yang memberikan kebahagiaan adalah rumah mewah dan duit yang banyak sehingga cungkir balik cari duit yang banyak ternyata Allah tidak memberikan kebahagiaan dan alangkah banyaknya orang yang hidup di kampung makan pas-pasan tapi ternyata yang ada di dalam hatinya hanya riang gembira sehingga cara pandang kita kepada dunia ini harus benar ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu bukan sebabnya dunia tetapi bisa saja orang bahagia karena dunia bisa tetapi hakikat kebahagiaan bukan harus dengan dunia sehingga yang mencari kebahagiaan dengan dunia tanpa menggantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak akan menuai hasilnya banyak saat ini yang kita temukan pernah ada kita punya sebuah pengajian Sebab selama ini kalau kita saksikan ada orang jungkir balik ya. Meres keringat banting tulang kerja pagi sore hingga disambung malam lembur cari duit. Ya, maksudnya agar hidupnya bahagia kan begitu. Pengennya bahagia. Sehingga kalau sudah urusan pekerjaan, urusan duit, wow, kencengnya setengah mati. Pengennya punya mobil sendiri, punya rumah sendiri. Ternyata pada suatu ketika kita kumpul dengan orang yang mobilnya sudah banyak, rumahnya juga gede ternyata waktu mengadu masalah apa waktu berbicara tentang kebahagiaan dia ngadu hatiku juga tidak tentrem biarpun kaya kayak begini jadi kekayaan tidak ukurannya dengan uang kalau yang mengukur kebahagiaan itu ukurannya bukan dengan uang yang mengukur kebahagiaan dengan uang itu artinya menggantungkan makna kebahagiaan itu bukan yang memberikan uang tapi kepada uangnya tersebut dan ini adalah kesesatan seorang hamba sehingga di saat dia fakir seolah-olah dia disiksa oleh Allah dengan kefakirannya maka ada orang yang oleh Allah dijauhkan daripada rizki dibikin melarat oleh Allah berarti Allah menghalangi daripada pemberian tapi hakikatnya Allah memberi kenapa? dengan kefakirannya Allah menjadikan dia tidak bermaksiat dan sebagainya jadi seolah-olah seolah-olah di mata kita Allah menghalang tidak memberi tapi hakikatnya Allah memberi sesuatu yang lebih bagus apa artinya sebuah pemberian kalau ternyata pemberian dari pemberian itu tidak ada artinya? Allah memberikan kepada seseorang harta yang melimpah. Kalau harta mungkin terlalu jauh contohnya, yang pendek saja. Ada seorang senang sama kucing. Kucingnya kucing anggora hobi kucing namanya hobi lain-lain nah, ada orang yang takut kucing juga ada ada orang hobi kucing tiba-tiba suatu ketika ada orang yang memberikan hadiah kucing senang atau tidak? senang tapi ternyata kucing itu nantinya yang bakal mencakar anaknya sampai matanya picek sebelah gitu Kira-kira di saat melihat anaknya matanya picek sebelah karena dicakar oleh kucing, nikmat pemberian itu terasa atau tidak? Tidak. Ya begitu. Makanya kadang-kadang oleh Allah dijauhkan dari pemberian, tapi Allah ingin memberi yang lebih bagus. Allah memberikan kepada kita harta. Ada orang di Jawa Timur sana itu ada duitnya banyak. Masya Allah. Apapun bisa dibeli. Kendaraannya banyak, busnya banyak, Masya Allah. Tapi ibu, makan beras sama daging gak bisa jadi makanya dedek dia kena penyakit apa begitu ya jadi makanya <laughs> jadi loh lihat apa artinya duitnya mah banyak oh mau ke mana saja bisa mau ke Amerika setiap hari haji umrah setiap minggu juga bisa duitnya banyak tapi makannya susah diatur sama dokter harus pakai makannya dedek makanan ayam dedek ya tahu ya dedek yang dikemas itu benar makannya dedek karena itu untuk menjaga mungkin diabetesnya segala macam ini ayo apa artinya duit yang banyak jadi Allah memberi rubah a'tab Allah berikan fulus banyak tapi <laughs> makannya dedak Allah tapi ada Allah memberikan kepadanya sedikit subhanallah sehari itu hanya makannya tuh masak nasi sama ikan asin tapi Masya Allah lahapnya nikmat oh kayaknya nggak ngasih apa-apa tapi nikmatnya luar biasa itulah hakikat kesenangan itu Allah yang kasih bukan dari itu bukan dari harta yang melimpah banyak duit tapi sakit coba mau apa tidak ada artinya sehingga kenikmatan itu semua sudah nggak dipikirin sudah bagaimana saya sembuh bagaimana saya bisa enak makan melihat orang makan sate ngiler ada orang makan mie ngiler ada orang ini ya padahal duitnya banyak makan <laughs> saya mati nanti kalau makan ya jadi Allah fa'atok kadang-kadang Allah itu a'tok tapi hakikatnya mana'ak menjauhkan kamu dari nikmat yang sesungguhnya tapi kadang rubah memana'ak Allah menghalangimu dari sesuatu tersebut tapi hakikatnya Allah memberimu dikasih duit Masya Allah lupa kepada Allah giliran bangkrut ngaji Alhamdulillah syukur nih kelihatannya Allah menghalangimu dari rizki yang banyak tapi hakikatnya Allah cinta sehingga ngaji dikit-dikit Allah Allah kenal kiai kenal ustaz nah, ini cuman nanti ada orang yang selamat orang-orang hamba yang bersyukur memang oleh Allah diberi kenikmatan dunia sekaligus diberi kenikmatan batin lahir dan batinnya ada bagian-bagian orang yang semacam ini maksudnya ini Ibn Atta'illah itu mengajak kita untuk menyikapi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita jadi Allah memberikan kepada kita itu belum tentu pemberian yang sesungguhnya. Kalau kita tidak jaga dan hati-hati bisa saja duit yang kita kumpulkan itu ternyata menjadikan rusak anak kita. Ayo. Biar hati-hati, maka jangan sampai duitku menjadikan anakku rusak. Dulu waktu melarat anakku mah idep ayem. Tapi setelah aku kaya, anakku aku belikan motor, mobil, televisi, kamar sendiri rusak gara-gara duitku. Lah ini apa artinya duit yang didapat? sehingga kalau suruh milih kamu tidak punya duit tapi anak pinter baik-baik dengan anak punya duit tapi anakmu bejat kurang ajar sama kamu milih mana huh? Hmm, eh, ya, eh, tamaknya keluar pengen <laughs> duit banyak tapi anaknya baik begitu ya nah, <laughs> pilihannya dua misalnya tidak punya duit tapi sekedar pas-pasan tapi anaknya ide baik hormat ngerti ngerti berarti kepada orang tua atau kamu dikasih duit banyak anda dikasih duit banyak ternyata gara-gara itu semua anaknya bejat kurang ajar sama orang tua bikin masalah ha, duitnya banyak masuk penjara bisa bayari tapi ternyata anaknya kurang ajar wah pilih mana ya pilih kalau dua pilihannya ya jangan yang ketiga ketiga disimpan aja sambil doa nanti kalau memang begini ya tidak punya duit tapi anaknya baik karena apa hakikat kebahagiaan di situ tapi cukup nggak punya duit tapi cukup jadi disinilah hikmah Ibn Atta'ilah Sakandari yang sangat dalam-dalam-dalam sekali alangkah banyaknya seseorang itu dihentikan oleh Allah dari sebuah pemberian ternyata oleh Allah diberi yang lebih bagus ada orang pengen kuliah dengan harapan kalau kuliah nanti pengennya ijazah dan sebagainya sehingga dengan ijazahnya dia bisa bekerja punya di kantor dan sebagainya tak taunya semester 3 nggak lulus dia karena semester 3 nggak lulus ya sama orang tuanya suruh nikah setelah nikah lah kok istrinya punya modal banyak akhirnya kerja bareng dengan istrinya kaya raya temennya yang lulus gak punya duit sampai sekarang ya jadi gak lulus sekolah itu akhirnya bisa meminang anaknya tetangga itu akhirnya bisa hidup bareng cepet kaya padahal dulu itu kalau cari sekolah pengen punya ijazah pengen dapat duit banyak dia gak lulus sekolah tapi duitnya tambah banyak jadi Allah menghentikan dia dari sekolahan tapi oleh Allah dibelokkan oh rezekimu di situ maksudnya apa ini loh pasrah kepada Allah di situ jangan sampai sebab itu yang kita jadikan tujuan dan ini kebanyakan kita itu salah begitu sehingga orang melihat kebahagiaan dunia sehingga mau menikah saja duitnya dulu bukan gantung kepada Allah ya Allah berikan kepadaku orang yang bisa membahagianku enak kalau eh, ya Allah kirimkan kepadaku orang yang bisa membahagiakanku mencu, menjadi memuliakanku ya Allah beres caranya bagaimana Allah yang kasih sehingga disebutkan di dalam Al-Quran itu fa'amal insanu umumnya manusia cara berpikirnya itu rendah orang-orang yang berpikir rendah itu gitu disebut dalam Al-Quran fa'amal insanu manu manusia manusia itu yang berpikiran rendah itu disebutkan dalam surat Al-Fajr ya ayat 16 fa'amal insanu adapun orang yang pikirannya rendah itu idha mabdalahu rabbuhu fa'akramahu jika Allah mengujinya dengan pemberian kasih duit, kasih kekayaan, kasih pangkat wa na'amahu diberikan nikmatan di dunia ini fayaqulu lalu berkata rabbi akraman Allah telah memuliakanku oh jadi simbol kemuliaan itu adalah pemberian di dunia ini wa amma idza mabtalahu di saat diuji oleh Allah dengan kekurangan fakir sakit faqadara alaihi rizquh disempitkan rizkinya oleh Allah fayaqulu lalu berkata rabbi ahanan Allah telah menghinakanku ah dijelaskan oleh Allah kalla enggak begitu bukan semua yang diberi oleh Allah itu karena Allah memuliakannya ada namanya istidrat yang sudah kita bahas bisa saja Allah ingin merendahkan orang tersebut dengan pemberian-pemberian dari Allah dan bisa saja Allah itu mengurangi dari seseorang karena Allah ingin mengangkatnya masuk Ibn Atta'il asakan dari jangan sampai kita terlena di saat diberi oleh Allah dengan pemberian satu sisi di saat sisi lain jangan sampai di saat Allah mengurangi kita itu lalu kita itu mem, apa, berkecil hati menganggap bahasanya kita ini adalah dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ya, kita merasa bersalah iya tapi bukan berarti ada orang yang tiba-tiba dikurangi rezekinya itu hina sehingga pandangan kita itu normal bukan kita menghormati orang kaya bahkan disebutkan Rasulullah man tawadu anhu dinihi orang yang menghormat orang kaya tak odok kepada orang kaya menghormat orang kaya karena kekayaannya dua per tiga imannya itu hilang ini kalau orang kaya Masya Allah ahlan wa sahlan kalau orang barat, ntar dulu jadi penilaian penghargaan kok lewat dunia itu rendah orang yang semacam ini maka jangan sampai kita itu semacam itu jadi pemberian dari Allah yang sifat maknawiat itu yang paling mahal dan Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu membuat perhitungan kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Maka paling enak itu kalau sudah di dunia itu diberesin kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberesin. Sehingga kalau hukuman di akhirat itu mengerikan. Sehingga para salafus saleh kalau oleh Allah dikurangi di dunia ini senang. Dikasih sakit senang karena ya Allah dosaku ini akan dihabiskan. Dosaku kau habiskan ya Allah, diberi sakit. Memang pertama ini dosa, kekurangan kita itu akan dihapus dengan tiga cara selagi kita ahli iman. Yang pertama diampuni begitu saja oleh Allah di dunia. Sehingga di dunia tidak diberi oleh Allah sakit, tidak diberi kekurangan apapun. Dan di dunia tidak diseksa oleh Allah. Yang kedua, di akhirat memang tidak bakal diseksa oleh Allah, tapi dunia diseksa. Sehingga dikasih sakit jantung, baru-baru ginjal, melarat. Tapi ini bukan menghinakan, karena Allah cinta kepada hamba tersebut agar di akhirat tidak usah disiksa maka oleh Allah dikasih penyakit di dunia maka yang merasa sakit di dunia jangan takut ketahuilah bahwasanya Allah memilih anda Allah ingin menghapus dosa-dosa anda yang ketiga adalah karena di dunia Allah belum mengampuni kemudian juga Allah tidak menghukum di dunia maka nanti hitungannya di akhirat paling ngeri ini cebur dulu di negara neraka setelah habis urusannya baru nanti diangkat ke surga naudzubillah min dalik maka ini yang harus kita takutkan jangan sampai lah yang penting nanti naik surga enak aja yang penting nanti naik surga iya kalau sebentar sebentar saja sudah enggak enak dinyos jidat kita oleh dengan api saja sudah jerit-jerit bagaimana nyebur di situ paling ringan yang neraka itu kalau ada orang injakkan kakinya di situ ubun-ubunnya mendidih itu ayo mau apa Masya Allah inilah yang bisa kami hadirkan tentang hikmahnya Ibn Atta'il As-Sakandari jadi itu Imam Ibn Atta'il As-Sakandari itu mengajari bagaimana kita memandang pemberian dari Allah memandang pemberian dari Allah dan sekaligus cara pandang kita kepada manusia itu jangan hanya melalui dohirnya urusan dunia orang berpangkat tidak perlu dihormat kecuali karena dia orang yang memang bertakwa kepada Allah orang kaya tidak bisa dihormat kecuali memang dia adalah orang yang layak dihormati karena Allah ini bahkan kalau orang patuh atau hormat kepada orang kaya karena kekayaannya kalau berjabat karena jabatannya iman dua pertiga imannya itu hilang karena apa? dia tidak mengerti dipikir pemberian dunia itu adalah hakikat penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita juga harus belajar banyak dari orang banyak kita menemukan juga subhanallah ada orang terjerumus dalam kehinaan semoga Allah menjauhkan anak kita dari yang namanya zina dari namanya mabuk-mabukan ada satu orang ada banyak ini kejadian pada zaman-zaman dahulu ada kisah orang terjerumus nanti Ibn Atta'illah Sakandari juga menyebutkan bahwasanya kemaksiatan itu tidak semuanya menjauhkan orang dari Allah alangkah banyaknya kemaksiatan yang menjadikan orang itu semakin takut kepada Allah sehingga digambarkan nih, kalau bahasanya itu ekstrim kemaksiatan itu lebih bagus daripada ketaatan nah, kok bisa kemaksiatan yang menjadikan seorang itu menjadi menyesal, menangis, selalu tobat kepada Allah itu lebih bagus daripada ketaatan yang menjadikan dia sombong aku sudah sholat nah ini jadi ternyata tidak semua kemaksiatan itu adalah karena Allah ingin menghinakan ternyata Allah menjadikan orang itu bermaksiat kemudian diberi oleh Allah hati yang sadar kemudian dia menangis menyesal semakin dia dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini cerita tidak boleh kita buat-buat saya mau maksiat dulu deh biar nanti saya bisa nangis nggak benar begitu ini nanti akan kita sampai kepada hikmah tersebut. Alangkah banyaknya orang setelah men mau bermaksiat, wah, menangis, menyesal, menyesal, menyesal, menyesal, kembali kepada Allah. Tapi yang beribadah itu enggak sadar dipikir sudah ahli surga, kemana menyantai nyantai ahli surga, zikir saya, murid saya sudah banyak, santri saya banyak, wah, pengajian saya banyak. Kalau dihitung pahala saya berapa kalau satu orang saja ini tinggal ngitung nih, weh, kayak ahli surga bener ya berarti kepetaatannya kepatuhan kepada Allah menjadikan hatinya sombong dan itu menjadikan dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kadang oleh Allah dihinakan tapi ternyata Allah ingin mengangkatnya ini saja insya Allah semoga Allah berikan kemanfaatan di apa yang kita baca dan kita ren, uh, hayati dari hikmahnya Ibn Anta'ilah Sakandari yang sebelumnya juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab jazakumullah khairan jaza demikianlah pembahasan kitab yang pertama hadis dan ikam kami berikan kepada hadirin untuk bertanya langsung kepada Buya Yahya ya. Bapak-bapak tiga, ibu-ibu tiga Kami persilakan acungkan tangan Sebutkan nama dan alamatnya Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Asjab. Pertama, saya ingin mencerita bahwa saya seorang pedagang yang kecil. Modalnya pertama saya kurang modal dari minjam di bank sebagian. Karena itu pun terpaksa. Yang saya tanyakan apakah itu dosa? Dan yang kedua, bagaimana apakah ada doa khusus untuk membayar hutang? Yang ketiga, bagaimana cara untuk menghentikan saya supaya tidak utang ke bank lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain. Ya, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya ada yang saya tanyakan eh, kutipannya dari Habib Munjir cuma belum jelas potong. Yang dari kutipannya dari Ibnu Hajar Asqalani katanya seseorang yang berniat baik Allah akan merubah beberapa ribu ketentuan dalam kehidupannya. Dan seorang yang berbuat baik Allah akan berubah berjuta ketentuan dalam kehidupannya. Yang saya tanyakan kan kalau ketentuan itu udah ditentukan. Nah barangkali Buya bisa menjelaskan lebih jelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik. Saya Abdul Khalik dari Sumbar. Buya mau tanyakan kan kalau banyak kayak Al-Quran kan Bukan. banyak Al-Quran yang mengatakan di situ apa namanya uh, kata itu apa ya seperti ayat yang tadi Buya katakan ina nahnu gitu kan ada na, apa katanya tuh kami gitu itunya tuh jadi uh, mohon penjelasannya gitu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kami persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ya, saya menanyakan mengenai wirid, Bu ya. Kalau yang tanpa bimbingan guru yang tidak diijazai, itu kalau tanpa bimbingan guru kalau misalnya diambil dari buku-buku yang diperlukan aja gitu. Misalnya diamalkan tiga kali, 10 kali atau mungkin 100 kali, 1000. Itu kalau tidak ada bimbingan yang membimbing setan, Bu ya. Apakah memang benar, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin menanyakan, uh, saya bercerita bu ya tentang keluarga teman saya gitu. Uh, sang suami itu ketahuan selingkuh berzina dengan wanita lain. Kemudian sang istri itu uh, enggan untuk dimadu, uh, dan tidak mau bercerai, tapi dia juga nggak rela kalau eh dia juga ingin meneruskan rumah tangganya. Tidak mau dimadu. Tidak mau dimadu. Tapi di, uh, apakah jalan jalan terbaiknya lebih mulia bercerai atau bagaimana Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, maaf Bu ya, Ya, sesaat yang lalu ada seorang ibu yang berkeluh kesah. Jadi saat ini ibu tersebut sedang gundah gulana karena mungkin uh, kurang lebih setahun yang lalu ibu ini terkena musibah Bu ya. Jadi putrinya yang duduk di kelas 2 SMA dia terjatuh dari motor saat berangkat saat berangkat sekolah. Lalu saat jatuh itu ternyata ada kontainer yang lewat kontainer tersebut tuh hendengan gitu. Jadi pas begitu itu dia putri ibu tersebut terlindas hingga jasadnya tuh hancur, badan sampai kepala tuh hancur. Jadi selama setahun ini ibu ini tidak bisa tenang bu ya, karena e, meninggal anaknya tersebut tidak e, maksudnya tidak wajar seperti yang lain gitu. Jadi ibu ini ibu tersebut itu minta didoakan sama ya E, terus bagaimana caranya supaya ibu tersebut bisa bisa tidak gundah lagi, bisa tenang gitu. Itu saja ya E, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang pertama adalah orang yang bekerja berdagang dengan modal dari modal yang pakai bunga atau renten itu ada bunga ada ribanya jawabannya adalah kalau ada orang berbuat kayak begitu, mau tanya, itu tanda insya Allah bakal selamat. ada orang tanya aja nggak mau, diem-diem. Nanti dimarahi sama Ustad nanti. lain. Orang mau tanya itu sendiri adalah hidayah dari Allah. Tahu ini biar dibenarkan begitu. Ada orang sudah haram diem-diem loh ya. Nah, waduh ada Ustad nanti tanya nanti bensinnya Nah, itu awas hati-hati. Jadi yang paling mahal itu ternyata adalah kesadaran. Itu Allah kasih kadang tutup mata alasannya nanti aja kalau sudah tua tobat nanti aja ya nggak bisa jadi menyadari itu mahal jadi yang penanya ini insya Allah selamat adapun jawabannya yang kedua adalah dosa nah ini sadari kalau ini dosa sebab kalau nggak nyadari dosa nggak nggak bakal tobat nanti orang yang nggak sakit nggak mau diobati kasih obat satu truk nggak mau makan bawa ke dokter pun ketawa ya ngapain saya bawa ke dokter kan begitu jadi sadar kalau itu dosa dosa dosa harus sadari itu dosa Masya Allah cuman bagaimana ini saya menyikapi dosa saya ini nyesel dulu perlahan demi perlahan tinggalkan berjanji untuk tidak mau ngutang kayak begitu lagi minta kepada Allah jangan kadang-kadang mintanya begini ya Allah kadang-kadang orang punya proyek atau punya apa ya Allah semoga gul saya mau pinjam duit nih minjem sampai doa kalau minta kalau doa itu kalau memang dikabul minta aja langsung ya Allah kasih duit yang banyak nggak usah minjem ya ini kadang-kadang kita ini salah minta, anu, minta minjem ya Allah. Saya mau pinjam duit semoga dimudahkan. Kalau minta sekali kepada Allah, jangan minta pinjam duit. Jadi mintalah kepada Allah setelah ini. Dan kemudian sebabnya orang itu sampai melakukan hal-hal yang haram itu biasanya karena dia ada ketamaan yang tersembunyi. Ini mumpung ini enggak ada lagi kesempatan lagi kapan lagi kalau tidak saya suntik modal ini oh terus ini buayan-buayan begini ini sehingga memaksa nanti sehingga tutup mata tentang dosa-dosa lah kalau sudah tutup mata Allah tidak mengampuni maka segera sadari berjanji insya ya Allah aku ingin tidak usah urusan dengan itu semuanya sesali dulu minta ampun kepada Allah terus terus terus dan jangan pinjam lagi dengan cara yang semacam itu pasti Allah akan kasih jalan waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana baik ini dosa tapi ingat orang sadar dosa itu mahal maka biarpun kita masih berada di kubang hina itu minta kepada Allah sadari tangis tangis kita itu bisa menghapus ya Allah keluarkan aku keluarkan ya Allah keluarkan dan banyak bukan saja urusan anda banyak orang lain punya kemaksiatan Beberapa waktu yang lalu kita bercerita ada orang mabuk. Kerjaannya mabuk luar biasa. Tiba-tiba dia menjadi ahli sujud di masjid. Sehingga ada seorang syekh mendatangi dia dan merangkulnya mengucapkan terima kasih karena kau telah kembali kepada Allah. Tiba-tiba bekas mabuk ini bercerita, empat tahun aku minta kepada Allah agar dijauhkan dari minuman keras. Di saat dia di hadapannya minuman keras, dia nangis. Tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Tapi dia tahu ini dosa dan minta, Ya Allah, jauhkan aku dari ini, Ya Allah empat tahun baru dikabul oleh Allah jadi minta terus setiap alam ya Allah jauhkan aku dari riba jauhkan aku dari ini terus sampai tanam kebencian nanti Allah akan bantu sebab kalau kita mencari Allah Allah bakal bantu tapi kalau kita hmm, dikit aja oh ngutang lagi nanti hmm, ngutang lagi nanti ah, apa apa ngutang banyakkan utang bangkrut nanti tambahan ya jadi inilah insya Allah Allah bakal mengampuni kemudian bagaimana agar mudah dibayar hutang itu yang pertama niat untuk bisa membayarnya kadang-kadang nggak niat pengen orang lupa dan sebagainya niat pengen membayar yang kedua buktikan niat di saat ada duit jangan ditunda-tunda segera cicil pembayaran utang kemudian yang ketiga adalah kita itu banyak meminta maaf kepada orang yang minjemi kita itu jangan membuat dia sakit kadang-kadang malah lari kan tambah ngedumel tambah didoain kita sama orang itu ya kalau kita minta maaf tidak dolim saya belum bisa bayar belum ada duit tidak ada masalah biarpun dicaci maki biarin memang dia, kita yang pinjam duit tapi kalau lari Masya Allah dia datang tuh sampai 10 kali ke rumah kita bensinnya berapa liter itu ya capeknya berapa sudah begitu kita sembunyi kurang ajar atau tidak nih orang bener doanya dikabul dasar ini orang pinjam duit begini terkutuk melarat nyungsep nyungsep bener karena, karena ini orang kalau kita dolimi jadi harus lapang dengan dia kalau dicaci maki kita terima memang kita pernah meminjam dari dia ini akhlak yang mulia jangan malah sembunyi ada begitu ya ada orang sering kalau sudah pinjam duit giliran bayarnya susah itu bukan malah minta maaf atau mendekat malah sembunyi lari sana cari sana cari sini sampai yang nyari itu kan, kadang-kadang ngasih harapan kalau bilang tidak ada katakan saja tidak ada kadang-kadang nanti saya kirim ngomongnya enak aja ditunggu-tunggu tambah marah kurang ngejar bilang saya kirim dengan kalau bilang saya belum ada dan jujur memang tidak ada tapi kalau ada orang punya duit sudah waktunya membayar utang kok ngomong tidak punya duit itu hakikat berdoa ya Allah melaratkan aku ini biar nggak bisa bayar utang ada orang bayar utang itu penyakitnya gede loh ya. Nanti nanti, nanti nanti nanti nanti. Apalagi yang punya duit itu tuh kaya. Dia duitnya kaya, duitnya banyak nggak kira butuh. Ini biasanya setan tuh goda begitu. Padahal dosa gede kalau ada orang punya utang sudah jatuh tempo, kok kita punya lalu nggak membayar. Tapi kalau kita punya utang kepada seseorang sudah jatuh tempo dan kita tidak punya duit, nggak dosa. Karena nggak punya duit wajib bagi yang punya uang itu fanadhiratun ila maisarah ngasih tempo itu indahnya pinjam meminjam dalam Islam kalau anda pinjam kepada saudara anda lalu anda tidak punya uang untuk membayarnya sudah jatuh tempo maka Al-Quran mengatakan hei saudara yang punya duit beri kesempatan dia untuk menunda dan jangan ditambah tapi kalau pakai bunga mundur bagaimana nambah atau enggak nambah kecekek kecekek dan itu memang cekikan halus tuh tapi halus tetap nyekek Ya. Karena itu memang bukan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun doanya adalah uh, itu kemudian yang terakhir adalah doa, memohon kepada Allah dengan tulus dengan bahasa yang Anda fahami. Cuman ada beberapa riwayat dari Nabi Muhammad hadis khusus untuk bayar utang ya. Barang siapa membaca ini akan dimudahkan membayar hutang hadis sahih ini. Diriwayatkan dari Rasulullah untuk membaca bukan saja utang akan dijauhkan dari makanan yang haram dijauhkan daripada utang hadis yang berbunyi kita berdoa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka Allahumma Allahumma kfina hadisnya bunyi Allahumma kfini aslinya Allahumma kfini ya Allah cukupkanlah aku bihalalika dengan halal darimu Allahumma kfini bihalalika an haramika dari makan yang haram wardini dan cukup rahkanlah aku bifadlika dengan kerumah kemurahan darimu amman siwaka dari selainmu ini termasuk hadis dari Rasulullah SAW doa orang punya utang doa orang yang masih sering makan haram ya makan haram doa dan dia ingat diingat itunya ya bukan sekedar doa ingat kesalahannya Allahumma kfina cukupkan kami Allahumma kfina Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka ya Allah atau terjemahannya saja ini kalau tidak hafal hadisnya ya ya Allah cukupkan kami dengan yang halal darimu sehingga aku tidak perlu yang haram dan ya Allah kayakan kami dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh kepada selainmu wah enak itu Kemudian masalah niat itu bisa merubah ketentuan-ketentuan Allah. Sebab ulama menjelaskan ketentuan Allah itu ada yang bisa berubah dan ada ketentuan yang tidak bisa berubah dan ketentuan Allah yang tidak sudah berubah itu sudah ditulis via, via, zaman azali dari dulu dan dulu adapun ketentuan Allah yang bisa berubah itu adalah ketentuan yang menurut yang dalam bahasa kita adalah ketentuan dalam bahasanya manusia jadi Allah itu sering mengajak bicara manusia itu disesuaikan dengan pemahamannya padahal hakikatnya tidak ada takdir yang berubah tapi Allah itu mengajak berbicara tapi berubahnya itu bukan hakikatnya berubah tapi menurut perhitungan manusia jadi sebetulnya innallaha la yughayyiru misalnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada kaum kecuali mereka yang merubah sendiri seolah-olah orang bisa berubah oh tidak doa tidak doa tidak akan bisa merubah takdir Allah usaha kita tidak akan bisa merubah takdir Allah hakikatnya begitu cuman bahasanya manusia Allah mengajak bicara manusia diajak bicara sesuai dengan akalnya manusia jadi perubahan-perubahan ini tidak lain sudah menjadi ketentuan Allah jadi perubahan ini sudah diketahui oleh Allah Allah sudah mengetahui sehingga menurut ilmu Allah tidak ada yang berubah karena kalau anda punya anak 10 itu Allah tahu biarpun sekarang belum menikah yang belum menikah Allah tahu anda bakal punya anak 10 dan semuanya alim soleh-soleh tahu amin sepuluh tapi Allah tahu bahasanya ini mau punya anak sepuluh tahu akhirnya apa anda sekarang ini karena masih perawan tapi sudah tahu Allah kalau bakal punya anak sepuluh soleh-soleh alim-alim semuanya akhirnya berusaha cari jodoh datang ke tempatnya orang soleh ngaji kenal orang baik ya ini kan proses Kenapa? Dalam bahasanya aku ingin merubah. Ya kan begitu ya? Oh, kayaknya bisa merubah. Bukan Allah sudah tahu kamu punya anak 10 hebat-hebat nanti. Allah sudah tahu. Tapi lihat perjuangannya seorang anak gadis yang baik ini berusaha dekat ke ulama, ustaz. Coba bagaimana tanya barangkali ada orang soleh ini di saat dilamar istikharah, nggak mau pacaran, jaga. Akhirnya oleh Allah dikirim orang baik setelah itu tidak cukup setelah nikah ngomong sama suaminya, ayo kita belajar agar kita punya bisa berubah. Loh, seolah merubah kan? Wah hebat. Kita harus merubah kehidupan kita, Bang. Saya bilang, Abang bukan dari keluarga kiai, saya juga bukan dari keluarga kiai. Yuk kita merubah keluarga kita. Gimana, Dek? Ngaji terus. Akhirnya ngaji kan? Oh, akhirnya setelah ngaji punya anak anaknya diajak ngaji dari anak yang pertama mulai bisa menghafal Quran ini terus eh tak tahunya sudah umur 60 tahun dulu perawan waktu di Atakwa sekarang 60 tahun anak yang pertama sudah bisa jadi ustadz di sana punya pesantren ini ini lah akhirnya apa ada orang bercerita Masya Allah ibu ini dengan bapak ini ulet nyekolahkan anaknya berusaha sampai anaknya bisa berubah jadi wah seolah-olah yang berubah siapa? ibu ini padahal Allah hakikatnya ya begitu maksudnya itu jadi tidak hakikatnya Allah sudah tahu nih punya anak ini menikah tahu nanti ini nyekolahkan aja Allah sudah tahu semuanya cuman Allah itu selalu berbicara dengan hambanya disesuaikan sederhananya begini anda kalau makan itu kenyang tidak umumnya orang makan ya kenyang tapi Allah sudah tahu kalau anda bakal kenyang tapi seolah-olah kalau tidak makan saya itu tidak bisa kenyang ya, kan bisa ngomong gitu makan dulu hmm, memang kalau tidak makan saya tidak bisa kenyang bahasanya itu adalah bahasa seolah-olah yang menyangan kita adalah makanan padahal yang menjadikan kenyang adalah Allah dan Allah sudah tahu kalau orang ini bakal kenyang sehingga anda berusaha mengambil piring menuangkan nasi, kasih kuah kemudian anda makan lalu anda menjadi kenyang Allah sudah tahu kalau anda bakal ngambil piring lah ngambil piring itu sendiri bukan mengenyangkan tapi termasuk bagian daripada ketentuan Allah orang berdoa doa ini bagian dari ketentuan Allah bukan doa itu merubah tidak doa ini bagian ketentuan dari Allah jadi Allah akan menjadikan ibu tadi punya anak sepuluh pinter-pinter termasuk dibarengi doa bukan doanya yang merubah Allah menggerakkan hatinya untuk memohon setelah memohon kepada Allah Allah kasih jalan setelah Allah kasih jalan jadi inilah bahasa Allah itu selalu begitu dengan hambanya disesuaikan dengan hambanya. Kalau Allah berbicara dengan ilmu Allah sangat luas sehingga kadang-kadang membuat pentil permisalan. Surga tidak bisa dibayangkan kayak apa, tapi Allah menggambarkan tajri min anhar. Ada taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kecil yang indah. Biar kebayang padahal nggak kayak apa sih? nggak tahu. Cuman Allah membuat permisalan-permisalan untuk mendekatkan. Jadi bahasa-bahasa merubah itu bukan hakikatnya. Sehingga tidak akan merubah yang namanya ketentuan Allah kecuali doa. Itu bukan hakikatnya. Menurut kita. Jadi kita itu karena berdoa Allah memberi. Karena doa itu bagian daripada usaha. Usaha ada dua. Usaha lahir, usaha batin. Jadi kalau orang tidak usaha itu sama orang kayak tidak doa. Jadi kalau ada orang pengen kenyang, tidak mau gerakkan tangannya, nyuapin nasi, susah kenyangnya Kenapa tidak kau makan sate itu? Ya kalau memang saya ditakdirkan oleh Allah kenyang ya bakal kenyang. Ada enggak gitu? Enggak ada. Akhirnya betul, akhirnya ya sudah kalau kita ambil diambil orang lain. Berarti kita tidak kenyang saat itu. Ini inilah. Jadi maksudnya bahwasanya itu adalah bukan berubahnya ketentuan yang sesungguhnya akan tapi itu adalah termasuk menjadi sebab mata rantai perjalanan anda untuk menemukan kebaikan-kebaikan yang banyak jadi anda berniat ya anda mempunyai satu niat yang baik itu akan menjadikan perubahan ya dari ketentuan bukan ketentuannya yang sungguhnya jika anda punya niat baik niat yang mulia maka dengan niat yang ini Allah akan bantu dibukakan pintu kebaikan pintu kebaikan pintu kebaikan sehingga anak baik istri baik keluarga baik tetangga baik kebaikan yang banyak ini dari mana itu dari niat seolah-olah niat ini merubah mereka merubah itu semuanya bukan yang merubah adalah Allah inilah keyakinan ya jadi insya Allah ini ada pembahasan yang sudah pernah dibahas masalah kodok kodar ketentuan Allah takdir kadang-kadang orang main takdir takdir kalau memang saya takdir masuk surga kan masuk surga biarpun enggak sholat nah ini ini adalah enggak benar kayak begitu adalah rusaknya orang tidak faham bahasanya kulun muyassaru lima khuliqallah semua akan dimudahkan oleh Allah kemana ia akan pergi ahli surga akan dimudahkan ngaji ahli surga akan dimudahkan sholat ahli surga akan dimudahkan melakukan banyak kebaikan baik uh, nahnu inna anzalnahu fi lailatul qadar kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar nahnu itu di dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk orang banyak dan bisa digunakan untuk sendirian dalam irama untuk mengagungkan diri atau karena merasa bahwasanya dia sangat kecil sehingga dia tidak bisa mengatakan aku ada makna tiga jadi nahnu bisa mengatakan kami bersama-sama nahnu kami ada kalimat kami itu digunakan oleh seseorang untuk mengagungkan diri dan ada kami digunakan oleh seseorang karena dia tidak merasa tidak pantas untuk membawa dirinya sehingga dia harus membawa orang lain kami sehingga dalam bahasa kita pun digunakan kami mohon maaf satu orang lah makna nahnu kami itu bisa digunakan untuk orang banyak untuk banyak sendirian itu yang menentukan apa gorinah kalau misalnya saya ngomong begini lalu kami lalu saya saya pakai saya dulu. Kalau saya yang saat ini sendirian ngomong kemudian saya berkata kami katakan siapa yang ngomong? Saya sendirian atau orang banyak? Sendirian kami. Korinahnya apa? Wong oh, saya ngomong sendirian. Makanya kami di dalam Al-Qur'an itu nahnu kami di dalam Al-Qur'an bukan berarti itu artinya banyak. Kenapa korinahnya korinanya sangat jelas bahasanya Allah itu tunggal kul wallahu ahad satu jadi Allah ngomong nahnu ya tetap satu tidak akan berubah jadi dua karena apa yang mengucapkan yang berfirman adalah Allah kalau orang bersama ini ngomong nahnu ya kita tapi kalau Allah pakai kalimah nahnu ini makna nahnu yang bisa digunakan untuk orang banyak yang sekaligus bisa digunakan untuk satu yang tunggal selagi yang berfirman adalah Allah tidak mungkin maknanya kecuali Allah yang maha tunggal jadi orang kalau ngerti bahasa Arab ya gampang padahal di dalam bahasa Indonesia sudah ada kemiripan makna ini kami kan biasa kami kami mohon maaf kami siapa tanda tangannya adalah satu orang loh kami kok satu orang ini orang baru belajar bahasa Indonesia biasanya protes kan mau kami kami kan digunakan untuk orang banyak kok pakai kami lah ini adalah bahasa adab bahasa tata kerama kami jadi bukan berarti Allah itu banyak ya kecuali yang ngomong kami itu adalah orang luar Islam Tuhan ini sama Tuhan ini sama Tuhan ini telah berkumpul kemudian berkata kami tentukan oh Tuhan palsu tuh <laughs> kami putuskan <laughs> kami tapi kalau yang berfirman adalah Allah kami di situ adalah nahnu di situ adalah inna nahnu kami turunkan nazalna al-dzikra Al-Qur'an wa inna inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun kami yang menurunkan Al-Qur'an Allah Maha Tunggal. Baik, zikir. Kalau zikir itu berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kayak zikir yang pernah kami hadirkan dalam Al-Wirdul Fatih itu nggak pakai ijazah pun boleh. Termasuk roti Haddad, Wirdul Latif nggak pakai ijazah, sah. Karena itu semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman ijazah itu punya makna penting keterikatan antara guru dengan murid, murid guru, murid guru murid sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang baca wirid nggak pakai izin nanti gila. Ada orang nggak baca wirid nggak pakai izin dari guru, nggak pakai ijazah gila. Ya mungkin dia memang sebelum baca wirid sudah gila. Kenapa dia tidak punya guru? Jadi nggak ada kayak begitu-begitu itu. Wirid boleh dibaca, apalagi zikir-zikir doa boleh dibaca tanpa guru kecuali gurunya yang nggak benar kenapa gurunya tuh pengen nanti semuanya datang nyambung kepada saya nanti semuanya Imam Syafi'i itu pengen ilmunya diambil tapi nggak ada orang yang tahu kalau dari dia jadi ilmu wirid ambil baca wirid nggak usah ijazah-ijazahan juga sah cuman ijazah itu sendiri ada makna agar kita semakin dekat nyambung dengan guru Dan itu nanti nyambung, termasuk mohon maaf kalau laki dengan laki ada nyentuh dada dan sebagainya, ada pegang kepalanya, ada ini. Ini mata rantainya terus sampai Rasulullah. Jadi diam-diam tangan kita itu nyambung ke tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru-guru ini. Jadi nggak ada masalah. Jadi wirid-wirid itu boleh dibaca tanpa yang namanya guru. Cuman pentingnya guru itu jangan-jangan wirid yang kita baca itu artinya nggak benar. Salah. Tapi kalau sudah masyhur sangat jelas kalau wirid latif Rotibul Haddad, Rotibul Attos itu kan semua hadis-hadis Nabi yang sahih dan diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran maka itu nggak ada masalah tanpa ijazah pun sah dan boleh nah, nggak ada masalah karena hadis Nabi cuman ijazah itu penting para bapak dan ibu agar kita punya Uh, apa sambung kepada guru-guru kita dan sebaik-baik wirid itu adalah yang kita bisa istiqomah bukan banyaknya tapi besok sudah nggak baca lagi minggu depan kalau sadar baca lagi nggak lagi tahun depan sadar lagi pas tahun baru rame-rame dikir di masjid takwa baca seminggu setelah itu bubar lagi tahun baru lagi nah ini nggak begitu jadi rutin yang pendek rutin apalagi panjang rutin bagus itu seorang suami berselingkuh melakukan zina ini kesalahan banyak wanita di dalam hal ini jadi mengatakan orang lain berzina itu sendiri Masya Allah suatu per perungkapan yang sangat berbahaya kalau ada orang mengatakan suamiku berzina kalau dia tidak bisa membuktikan dengan empat saksi perempuan itu dicambuk Godof, cambuk 80 kali karena apa? dia mengatakan suaminya berbukti empat saksi kalaupun seorang istri melihat suaminya berzina di depan matanya dia tetap tidak boleh mengatakan kepada orang lain suamiku berzina sebab masih termasuk bab gondok kecuali dia dengan tiga orang yang lainnya dan perempuan pun di sini empat orang saksi empat orang yang melihat zina baru nanti dianggap makanya hati-hati di saat kita mengatakan si A berzina si B berzina dan itulah indahnya syariat Islam dosa-dosa semacam ini harus ditutup sebaik-baiknya sehingga seorang suami yang melihat istrinya berzina dengan matanya sendiri, maka di saat seperti itu ada dua pilihan, bisa mendidik atau tidak. Bercerita ke orang lain tidak. Kalau engkau tidak bisa mendidik, sunnah untuk dicerai, bukan diungkapkan. Mengungkapkan itu dosa, kita gotof dicambuk nanti menuduh istri yang berzina. Sebab biarpun benar seorang suami melihat istri yang berzina, cukup ambil keputusan. Sudahlah, kau pulang ke ibumu saja rupanya kamu denganku tidak bisa baik dan istrinya bakal ngerti dengan kesalahannya itu tanpa harus kita ungkap justru harus kita bantu agar dia itu semakin baik sudah dicerai wanita itu dicerai oleh suaminya di mata masyarakat dia tetap mulia mudah dia untuk menikah dengan laki-laki yang baik coba kalau dibongkar itu ini kenapa kamu cerai dia karena zina kurang ngajar selingkuh ayo pertama perempuan itu bisa putus asa yang kedua laki-laki yang bakal mendekat bukan orang baik mana pertolongan kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian seorang wanita itu juga kadang-kadang itu emosinya tinggi sehingga yang namanya SMS sudah selingkuh sudah dikatakan zina kadang-kadang selingkuh itu kayak apa sih kan begitu ya jadi memang kalau urusan zina hati-hati kalau seandainya benar suaminya melakukan zina karena ikrarnya dia ngomong dan itu juga kebodohan seseorang mengaku zina itu Orang yang pernah tergelincir dalam zina cukup menangis kepada Allah. Itu yang penting. Enggak usah cerita kepada siapa-siapa. Manusia tidak bisa mengampuni, bahkan manusia pandai ngomongin. Enggak usah cerita kepada manusia. Kalau ngadu kepada Allah di tengah malam. Enggak usah dicambuk, rotan enggak usah. Tidak disunahkan. bahkan kalau ada pemerintahan Islam, makanya kalau ada ustadz menganjurkan orang untuk ngaku zina, kemudian dicambuk dan dirajam itu sebodoh-bodoh manusia. Kenapa ulama sudah menjelaskan? Disunahkan untuk menarik kalau sudah ngaku ke hakim. Dan tidak disunahkan orang ngaku ke hakim, aku berzina Pak Hakim. Orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku berzina. La'allaka Mungkin kamu hanya bersentuhan. Zina ya Rasulullah saya. La'allaka khatta Mungkin kamu tidak sampai masuk ya zina ya, jadi oleh Rasulullah ditepis ini makanya hati-hati ya urusan yang semacam ini nah ini uh, ini penanya ini bercerita tentang ada orang ya seperti itu seorang istri suaminya itu anggap saja berselingkuh kalau memang benar misalnya dia melakukan zina unik ya Kadang-kadang begitulah. Kalau memang dia benar-benar berzina dan bukan orang yang baik, apa artinya diteruskan? Dia orang fasik. Dia mengatakan cerai nggak mau suaminya kawin lagi juga nggak mau terus jangan ngomong-ngomong kalau zina kalau orang lain sampai zina <laughs> mestinya disimpan dengan baik ya kalau memang dia pengen menjaga suaminya sudahlah solusinya bagaimana tapi ya misalnya kalau suatu kasus semacam itu bagaimana poligami tidak mau suaminya menikah dengan perempuan itu juga tidak mau dia dicerai juga berat kalau dilanjutkan bagaimana nah kalau masalah melanjutkan ini tentunya harus ada jaminan secara dohir bahasanya anda juga bakal aman mungkin seorang suami tadi kepleset karena satu hal mungkin keteledoran seorang istri pelayanannya kurang atau istri yang membiarkan istrinya perempuan keluar masuk atau mungkin sang suami istrinya itu yang salah karena di rumahnya ada pembantu gak pakai kerudung bajunya seronok hati-hati karena suami anda lelaki normal ada sebagian ibu yang solehah suka ngaji tidak peduli di dapurnya itu kayak apa yang bekerja padahal ibu ini lagi ngaji sampai di rumah ternyata pembantunya pakai baju ketat rok pendek segala macamnya bajunya ada yang setengah kelihatan sana sini itu dibiarkan katanya nggak apa-apa ibu sadar suamimu itu laki-laki bener itu ibu bodoh itu kalau ada perempuan masuk rumah kita karena anda punya suami laki-laki tolong kamu kerja di tempatku harus rapi bajumu ada kan begitu tidak peduli dipikir suaminya nggak nafsu kepada laki-laki itu kepada perempuan itu hati-hati <laughs> setan itu goda biarpun lebih hitam tapi lebih menarik kan ada setannya itu setan yang jadi indah itu hati-hati, maka tolong diperhatikan hal-hal begini. Nah, di saat suaminya terjadi apa-apa, ada kan suami selera begitu? Ada andai suami busuk begitu. Lah kalau giliran suaminya begitu, ngamuk-ngamuk. Lah, bagaimana tidak terjadi, Ma? Di rumahku ada pembantu mamanya ke pasarnya lama-lama sopengnya lama kemana di rumah ada pembantu na'udzubillah pembantu bukan orang rendah ketahuilah yang bekerja sebagai pembantu anda membantu itu mulia tapi ingat di rumah itu anda harus bisa memuliakan diri anda karena gelar pembantu itu bukan gelar merendahkan sebab orang-orang soleh pada zaman dahulu jadi pembantu semua ada yang tukang ini tukang itu Imam Ali sendiri pun adalah kuli yang nurunkan kurma di tempatnya orang lain jadi bukan pekerjaan rendah tapi yang menjadikan rendah sudah jadi pembantu ternyata di situ tidak terhormat naudzubillah sampai melakukan hal-hal yang haram hina tapi kalau anda mau lihat di situ maka justru ini yang yang sering kami arahkan malah ibu-ibunya itu bosnya itu ngentengin ya dia nyaman cantik rapi yang gendong anaknya bajunya kelihatan separuh Ajib. ini kan pusing suaminya ini normal tuh kecuali suami anda sudah sakit dari dulu gak normal sudah giliran suaminya pusing giliran pusing nanti mau kawin lagi suamiku gimana ndak kawin lagi kamunya membiarkan ada perempuan yang pakai baju seronok di rumahmu nah kalau sudah aja semacam itu sekarang yang perlu keselamatan dia di poligami tidak mau dia suaminya poligami gak mau kemudian cerai berat punya anak lalu pilihannya pak tetap dengan dia tapi ingat jaga suamimu jangan sampai disebarkan aib tersebut ini kalau ada yang bermasalah suami dijaga dekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau anda tidak bisa menasihati bawa ke majelis yang mulia kalau ternyata mereka tidak pernah rindu kepada majelis yang mulia maka tidak akan berubah itu susah berubah apa artinya mempunyai suami yang pezina ini saja Masya Allah sudah lewat waktunya kemudian masalah ibu yang mening putrinya meninggal dunia ibu ketahuilah tugas di dunia ini begitulah orang itu memang serba salah nggak punya anak susah kan punya anak sakit su punya anak tabrakan susah mau apa nggak punya anak nah, ini punya anak anaknya mati juga kan nanti mati begitulah di dunia itu godaan semuanya cuman yang harus kita pahami bu kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan mendadak apalagi semacam itu itu orang mati syahid kalau ibu bisa memuliakan dia sepanjang hidupnya di dunia lebih mulia saat ini daripada ibu timang-timang memang kelihatannya di dunia bersimbah darah kepalanya pecah dan sebagainya eh itu di dunia di mata kita dia adalah kayaknya kesian tapi ketahuilah dia lebih enak daripada di pangkuan ibundanya ini karena orang mati dalam keadaan mati syahid itu karena mati tabrakan mendadak itu adalah orang yang mati syahid jadi nggak usah susah kalau ibu bisa membelikan mobil untuk dia kalau ibu bisa memberikan uang untuk dia, kalau ibu bisa memuliakan dia di dunia, kata ya dia lebih enak saat ini. Ibu yang mana tadi? Eh, Bu, itu sudah enak, Bu. Ibu bisa memberi apa? Nyusui. Sekarang dilayani oleh malaikat. Dilayani orang-orang. Maka kalau dilihat hakikat kematian gak ada orang susah. Sehingga ada anak kecil meninggal dunia. ibu menangis kan? Anaknya kecil meninggal. Apa gak tahu masuk surga tadi? Ingat tidak? enakan mana di dunia di dunia tuh kena panas demam kena dingin demam kan kalau sudah di sini nggak ada susah kalau orang paham anaknya kecil memang nangis itu adalah berpisahnya hati ibu susah wajar karena ibu pernah merawat tapi sekarang ibu pahami hakikatnya putri ibu adalah yang nunggu ibu nanti di surga enak tak nah kalau orang paham hakikat ini nggak akan pusing setelah ini jadi putri ibu adalah sudah mulia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia adalah ahli surga dan memang begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi dari seseorang kecuali akan ditambah ini saja mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tu'mridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك Ya Allah berikan kepada kami Ya Allah berikan kepada kami Ya Allah nikmat yang sesungguhnya Ya Allah apa yang kau berikan kepada kami dari nikmat jadikan itu nikmat yang sesungguhnya yang menjadikan kami semakin semakin dekat kepadamu ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah jangan kau uji kami ya Allah dengan kepahitan jangan kau uji kami dengan kekurangan ya Allah ya Allah muliakan kami ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat kebaikan dan ampuni dosa-dosa kami muliakan kami dan muliakan anak-anak kami ya Allah dan jagalah kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah dan jauhkan kami dari membicarakan orang berzina ya Allah jika ada di antara kami orang yang terpeleset dalam zina ya Allah berikan kesadaran dan ampuni mereka berikan kebahagiaan kelak di surga dan berikan kepada mereka keharmonisan di dunia ya Allah jauhkan kami dari sebab kehinaan dan kehancuran jauhkan kami dari sebab kehinaan dan kehancuran ya Allah di antara yang hadir di tempat ini ada yang pekerjaannya masih haram maka rubahlah dengan yang halal dan penuh berkah wahai yang maha kuasa ya Allah jika ada yang hadir di tempat ini yang pekerjaannya masih haram atau bekerja berdagang dengan modal yang haram engkau yang maha kuasa ya Allah rubah dan gantilah dengan yang halal dan ridai perjuangan mereka ridai usaha mereka jangan biarkan satu orang pun yang hadir di tempat ini larut dalam kehinaan keharaman ya Allah yang maha kuasa ya Allah ya Allah di antara kami banyak punya hajat hajat kami bermacam-macam kabulkan hajat mereka semua ada di antara kami orang yang banyak dosa ampuni mereka pernah meninggalkan solat jadikan ahli solat kaya raya tapi kikir tidak mau bayar zakat kesadaran untuk bisa membayar zakat dan berinfak ya Allah ada di antara kami yang miskin berikan kekayaan yang maha menghantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat di antara kami ya Allah ada yang sakit sembuhkan ya Allah ya, ya Allah sembuhkan ya Allah sembuhkan ya Allah dan di antara kami ya Allah ada yang ingin menikah mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang korido yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat di antara mereka ada ya Allah yang ingin punya anak berikan kepada mereka putera putri ya Allah yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat ada di antara yang hadir ya Allah yang mendapatkan musibah ada yang anak hanya kau ambil ya Allah maka jadikanlah keterikian putrinya atau putranya itu sebab kebahagiaan orang tuanya di dunia dan di akhirat ya Allah ya Allah gantilah dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah hilangkan kesusahan dari hati kami ya Allah di antara yang hadir ada yang susah hibur hati mereka di antara yang hadir ada yang kurang baik dengan suaminya maka jadikanlah dia semakin baik dan kasih kepada suami di antara para suami ada yang kurang ajar pada istri berikan kelembutan hati sehingga ia berkasih, bisa berkasih sayang kepada istrinya ya Allah di antara yang hadir ada yang sifatnya keras kejam ya Allah maka lembutkan hati mereka ya Allah ada di antara kami pendengki ya Allah jauhkan kedengkian dari hati kami ada pendendam dan sombong jauhkan dendam dan sombong dari hati kami ya Allah yang maha mulia muliakan kami ya Allah dengan kebersihan hati ya Allah Allah muliakan kami dengan kebersihan hati dan meliakan kami dengan kesehatan jasad kami ya Allah ya Allah ya Allah mudahkan segala urusan kami panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan di saat engkau hendak cabut nyawa kami cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman dalam keadaan kau ridho pada kami dalam keadaan kau muliakan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة